Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. al khair ayyuhal musyahidun al-kiram aynama kuntum. Kaifa halukumul yaum? Asa an takunu fil khair wa afiyah. Ana Maria Kiftiyah masrurah jiddan biliqaikum fi hadzal barnamaj. Fi hadzal barnamaj sanadrus al-lughah al arabiyah ma'an. Selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga pemirsa semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Maria Kiptia dapat menemani pagi Anda pada hari ini. Dan pemirsa seperti biasa, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Istizkar as Kartini, yaitu tepat sekali dengan momentum hari ini, yaitu peringatan Hari Kartini. أيوا أيها المشاهدون الكرام ولا تنسى أن في هذا البرنامج نعطي لكم فرصة للجواب عن الأسئلة من الأستاذ شمس العارفين إذا إذا كان هناك من يستطيع إجابة السؤال tafaddal bil ittisal bina ila tilfizyun fir raqam al mawjud amamakum ala Pemirsa jangan lupa bahwa pada acara ini kami nanti juga akan memberikan kesempatan bagi pemirsa semua untuk berinteraksi secara langsung yaitu dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz Syamsul Arifin. Jadi siap-siap pemirsa saksikan terus acara pembelajaran bahasa Arab, siapkan uh, pulpen dan juga kertas Anda untuk mencatat semua yang akan disampaikan oleh Ustadz kita pada hari ini. Dan seperti biasa pemirsa pada pagi hari ini kita telah ditemani oleh dua orang guru kita. Yang pertama yaitu adalah uh, Ibu Profesor Dr. Amani Lubis. Assalamualaikum Ustazah. Kaifa halut ya Ustazah? Ya, temanya hari ini sangat tepat ya Ustazah ya dengan tepat tanggal 21 April. Oh, ya, ya peringatan uh, Hari Kartini. Hari Kartini. Mungkin adik-adik di rumah sudah siap-siap pakai baju adat nih. <laughs> Dan uh, selain ada Ustazah Amani, kita juga telah ditemani oleh Ustaz Syamsul Arifin MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Ustaz? pertanyaan-pertanyaan hari ini? Ya, sudah siap. Sudah siap Ustaz ya. Masih berkaitan pertanyaannya dengan uh, nahu Sorob atau masih berkaitan dengan fragmen nanti Ustaz? Oh, fragmen, kita selalu fragmen ya Selalu fragmen ya Ustaz. Cuma ya? ada rambu-rambu yang mesti diperhatikan. Wah, ada rambu-rambunya iya. ya. <laughs> Baiklah pemirsa, mungkin pemirsa semua sudah tidak sabar untuk menyaksikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Uh, tapi sebelum kita menyaksikan pelajaran kita pada pagi hari ini, sanasma ila tilawatil Quran allazi sayatluha akhuna Abdul Razik wali akhina Abdul Razik falyatafaddal mashkura.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 كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ظلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون يعلمون صدق الله العظيم Terima kasih pemirsa TVRI masih bersama kami dalam acara pembelajaran bahasa Arab. Tayyib Hayya Bina Nusyahid Ad-Dars Walil Ustazah Ad-Dukturah Amani Lubis Fal Tatafaddal Mashkura Silahkan Ustazah Syukran Maria. Musyahidin al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At'adallah sabahakum. Ahlan bikum fi dars اليوم تعليم اللغة العربية بتلفزيون جمهورية إندونيسيا مشاهدينا سوف نسترجع معا بعض الكلمات والعبارات من الأسبوع الماضي ثم بعد ذلك نتعلم معا ونشاهد الدرس الجديد Pemirsa, senang berjumpa Anda pagi kali ini dan uh, mudah-mudahan tetap semangat belajar bahasa Arab dan uh, Kali ini kita sebagaimana biasa akan mengulang beberapa kata yang sudah minggu lalu disampaikan. Kemudian ada pelajaran baru dan ada dialog baru. Mari saksikan caption yang pertama ini. Kalla yaqillu qilla. Artinya eh, sedikit ya. Kalla yaqillu qilla. Kemudian di bawahnya ada la taqillah ahamiyatuh razaka yarzuk rizq al-ghidha at-tayyib lalu yang paling bawah as-sihha at-tammah selanjutnya makhluk ada bentuk jamaknya pemirsa bentuk jamaknya makhlukat Selanjutnya, asyara yushiru isyara ila. Yang di bawahnya ada lahza. Kemudian dua kata terakhir al-ma'kulat artinya makanan, al-mashrubat artinya minuman. Ya. Berikut ini amil. Amil artinya uh, pekerja ya, untuk jamaknya adalah awamil. Ya. Selanjutnya ada kata tagha, yatgha, tughyan. Kemudian al-khudrawat, as-samarat, al-ibil. Ya, tentu pemirsa beberapa kata tersebut sudah kita dengar minggu yang lalu dan temanya adalah tentang makanan yang baik, al-makulat at-tayyibah. Nah, pemirsa sekarang kita akan uh, memperkenalkan beberapa kata baru peringatan tentang uh, Hari Kartini. Sebagaimana tadi ada uh, apa informasi bahwa hari ini memang tanggal 21 April dan kita semua memperingati Hari Kartini dan kita ingat kembali perjuangan-perjuangannya. Pemirsa, mari kita saksikan beberapa kata yang nanti akan memandu kita kepada pelajaran yang baru. Silahkan perhatikan captionnya. Yang pertama adalah Ziyi Taklidi. Ziyi Taklidi artinya pakaian tradisional. Zikra Maulid Sayyidah Kartini. Peringatan hari lahirnya Ibu Kartini itu ungkapannya ada empat kata tersebut di baris kedua. Zikra Maulidis Sayyidah Kartini. Selanjutnya, Sirah Zatiyah yang artinya uh, riwayat hidup. Ya. Berikutnya adalah ruh. Ruh artinya roh ya atau arwah bahasa Indonesia atau jiwa. Ya. Kemudian al-kifah. Al-kifah artinya perjuangan dan juga uh, apa upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Ibu Kartini itu kita namakan al-kifah, perjuangan. Selanjutnya pemirsa ada kata ini kata kerja ihtafala yahtafilu ihtifal artinya memperingati ya ihtafala memperingati bentuk ke masa lampau kemudian masa kininya bentuk mubareanya yahtafilu dan bentuk kata bendanya atau masdar ihtifal. Selanjutnya pemirsa, harrara yuharriru tahrir. Artinya membebaskan. Harrara. Ya, harrara bentuk masa lampau, kemudian yuharriru masa kini dan masa eh, maksud kami bentuk kata bendanya adalah tahrir, artinya pembebasan. Ya. Dan nah, selanjutnya tahrirun nisa. Tahrirun nisa artinya pembebasan wanita. Ya, atau emansipasi wanita. Ini tahrirun nisa. Ya, ini yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini. Kemudian dua kata di bawahnya berkait dengan hal yang sama artinya pahlawan. Ada pahlawan laki-laki dan pahlawan perempuan. Pahlawan laki-laki diungkap dengan batal batalun dan bentuk jamaknya abtal. Dan selanjutnya batalah artinya pejuang perempuan. Bentuk jamaknya adalah batalat. Ya. Itu tadi pemirsa kata-kata yang nanti kita akan dengar pada dialog yang akan dibawakan oleh adik-adik nanti. Selanjutnya ada beberapa kata lagi saya ingin memperkenalkannya kepada Anda. Pertama, wulida Yuladu wiladah. Wulida artinya lahir. Dalam masa lampau, kemudian masa kini yuladu, kemudian wiladah artinya e, kelahiran bentuk kata benda. Selanjutnya balagha yablughu buluh. Ya, itu artinya sampai <clears throat> bentuk eh, masa lampau, masa kini dan kata benda. Selanjutnya yang di baris ketiga, atamma yutimmu itmam. Artinya menyelesaikan ya. Nanti kita akan lihat bersama pada dialog yang kita dengar nanti. Selanjutnya kafas zahabi. Kafas zahabi, kafas pemirsa artinya uh, sangkar. Ya, sangkar zahabi emas. Jadi sangkar emas uh, dalam kisah perjuangan Kartini kita lihat bahwa dia hidup di sangkar emas. Nah inilah ungkapannya dalam bahasa Arab, kafazun zahabiyun, sangkar emas. Baris yang terakhir pemirsa, al-juhud al-jabbarah. Al-juhud itu bentuk ke kata benda jamak. Mufradnya adalah juhd. Ya, al-juhud artinya upaya-upaya atau usaha perjuangan juga. Al-Jabbarah sifatnya, sifat yang artinya e, sangat hebat sekali. Al-Juhud Al-Jabbarah artinya perjuangan yang keras, yang sangat hebat. Nah itu pemirsa tadi beberapa ungkapan serta kata-kata yang kita akan saksikan pada dialog. E, ada Fauzia, Fadli, dan juga Mamduh. Mari kita saksikan dialognya. dulu. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه ممدوح كيف الحال؟ الحمد لله أنا بخير يا فوزية آه فضلي تلبس زيا تقليديا لك برنامج خاص اليوم؟ نعم اليوم يوم ذكرى مولد السيدة قرديني آه صحيح ممدوح نحن الآن في الحادي والعشرين من أبريل ونحتفل بذكرى مولدها لكي نتذكر كفاحها ليكون عبرة للشباب وللشبابات الإندونيسية سبحان الله حقيقة أنا نسيت أن اليوم يوم ذكر مولد السيدة كارتيني لأنها من البطولات الإندونيسيات المعروفة بتحرير النساء هل تعرف سيرة ذاتية لسيدة كارتيني؟ آه طبعا يا فضلي <clears throat> ولدت هي في الحادي والعشرين عام 1879 بعد أن بلغ عمرها سبع سنوات <clears throat> درست في مدرسة هولندية ولكن بعد أن أتمت دراستها كأنها طائر في قفص ذهبي لأن أسرتها منعتها من مواصلة دراستها كيف حدث ذلك؟ آه ذلك لأن الأسرة حينئذ كانت متمسكة بتقاليد قديمة حيث لا يبالي الناس بالتربية والتعليم في المدرسة للنساء لذلك يا فوزية فهي فقط عبرت أيوة. عما خطر في بالها بإرسال الرسائل إلى صديقاتها في هولندا ماذا كتبت في تلك الرسائل يا أختي؟ آه هي عبرت عن جميع آمالها لتحرير النساء في بلادنا لترقية شأنهن كما كانت النساء في البلاد المتقدمة وقالت في إحدى رسائلها نعم. حياتنا ستكون سعيدة إذا رأينا في ظلمات نورا فبناء على تلك الرسائل العظيمة يا فوزية فأسست مدرسة في سمران مدرسة كارتيني لأول مرة أيوة كلامك صحيح يا ممدوح نعم فرجعت السيدة كارتيني إلى رحمة الله في عام 1904 وهي في الخامس والعشرين من عمرها فاليوم يحتفل الشعب الإندونيسي بذكرى مولدها استذكارا لجهودها الجبارة لجهودها الجبارة بتحرير النساء من القيود والظلمات <clears throat> آه ما أجملك يا فضلي هذا زي التقليدي يناسبك تماما شكرا يا إمام دو عفوا يا أخي الكريم تفضل آه شكرا نعم الحمد لله لقد شاهدنا معا الحوار بين ممدوح وفضلي وفوزية والموضوع كان عن السيدة كارتيني السيدة كارتيني إحدى البطلات الإندونيسية في tahrir <laughs> al-mar'ah. Pemirsa itu tadi uh, dialog ya telah kita saksikan, mereka lancar juga ya bahasa Arabnya, bahkan adik Fadli itu juga lancar dan pakaiannya bagus tadi. Azzi at taklidi Azzi at taklidi artinya pakaian tradisional, tradisional Jawa ya yang tadi kita saksikan dan uh, Eh, kalau saya ungkap tadi sedikit <laughs> bahwa mereka uh, Fadli mau memperingati Hari Kartini, lalu uh, apa Fadli uh, menanyakan kepada Mamduh apa uh, riwayat hidup dari Kartini, lalu diceritakan oleh Mamduh. Nah, pemirsa saya ingin bertanya dalam bahasa Arab mengenai hewar tadi. Mari pertama, pertanyaan pertama halil yaum li fadli برنامج khas halil yaum li fadli برنامج khas apakah hari ini Fadli akan memperingati <clears throat> uh, apa punya acara khusus bernamaj khas acara khusus ya tadi kita saksikan bahwa uh, dalam rangka hari Kartini Fadli berpakaian pakaian tradisional tadi Naam, jawabannya tentu naam. Pemirsa tadi sudah lihat juga ya. Naam, li fadli bernamej khas al-yaum. Yang kedua, madhalikal bernamej acara apa itu? Madhalikal bernamej Jawabannya adalah al-ihtifal bi maulidis sayyidah Kartini ya memperingati hari kelahiran Kartini, Ibu Kartini. As-Sayyidah Kartini artinya Ibu Kartini. Selanjutnya ma az-zay alladhi labisahu fadli Ya, tadi ditanya Fadli pakai baju apa? Azzeyi tadi pakaiannya. Pakaian. Ada kata-kata lain yang artinya juga pakaian bisa lips, bisa malbas, bisa uh, dan ada kata-kata lainnya. Rida juga artinya pakaian. Namun yang biasa digunakan untuk ke eh, pakaian nasional atau pakaian tradisional adalah azzi, azzi at-taqlidi. Ya, mazzi alladhi labisahu fadli ini jawabannya azzi alladhi labisahu fadli huwa zayyun taqlidiyyun. Ya, zi taklidi artinya uh, uh, pakaian tradisional. Selanjutnya pemirsa, menhia sayyidah Kartini? Siapa Ibu Kartini? Jawabannya adalah ya tentu pemirsa juga bisa menjawab tadi ya dari yang kita hmm. dengar dan beberapa kata yang sudah pemirsa tadi eh, ingat-ingat. Uh, من البطلات الإندونيسيات المعروفة في حركة تحrir an-nisa atau bitahrir an-nisa. Artinya bahwa dia adalah salah satu pahlawan wanita terkenal. yang terkenal dalam pembebasan wanita. Ya, itu tadi agak panjang jawabannya namun mudah sekali. Al-Batalat Al-Indonesia artinya pejuang-pejuang Indonesia, perempuan. Ya, tahrir anissa artinya pembebasan wanita. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Hal darasat as Kartini fil Madrasah Al-Indonesia? Apakah Ibu Kartini belajar di sekolah Indonesia? Kita lihat dalam sejarah bukan begitu ya. La, lakin darasat as Kartini fi Madrasah Hollandia Jawabannya tentu dia belajar di sekolah Belanda. Selanjutnya, Mata wulidat as Kartini Kapan lahir? Ibu Kartini Ada tanggalnya tadi ya Kita juga kenal dalam bahasa Indonesia-nya. Bagaimana pengucapannya dalam bahasa Arab? Wulidat as Kartini Ibu Kartini lahir ya, Kata kerjanya ada di depan pemirsa karena memang struktur kata bahasa Arab kata kerja bisa di depan. Ya, wulidat as-sayyidah Kartini fi 21 April ama alfin Iya, itu pengucapan tahunnya tadi. 21 April 1879. Pertanyaan selanjutnya, fi ayyi 'am Tuwfiat As-Sayyidah Kartini kapan wafat As-Sayyidah Kartini ya Tuwfiat As-Sayyidah Kartini am alfu wa 1904 miladi nah itu tadi wafatnya tahun 1904 ada pertanyaan terakhir sekarang pemirsa limada nahtafil bidhikra maulidihah? Mengapa kita memperingati hari kelahirannya? Ya, ini sudah langsung diberikan jawabannya juga. Nahtafilu bidzikra maulidiha istiskaran juhudihal jabbara fi tahririn nisa minal quyud wazulumat. Ya, pemirsa itu tadi eh, beberapa pertanyaan serta jawabannya sebagai pemantapan untuk uh, dialog yang sudah kita dengar tadi. Nah, lebih lagi untuk mendalami materi hari ini, mari kita dengarkan penjelasan pendalaman materi serta ada beberapa uh, kaidah yang akan diungkap oleh Bapak Dr. Syamsul Alifin. Ya, silahkan Ustaz. طيب مشكورا يا استاذ تفضل أيها المشاهدون الكرام تعال آه، نبحث at-tarakib al-asasiyah al-mawjuda fi al-hiwar. Pemirsa, kita mencoba membahas lebih lanjut materi hiwar yang tadi kita sama-sama dengar yang dipraktekkan oleh Mamdo, Fauzia, dan Fadli. Nah, tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Amani, mereka melakonkan dengan baik sekali. Terima kasih. <laughs> Antara Pak Laswasia, ya. pemirsa pekan lalu, dua pekan lalu dan pekan lalu kita bicara tentang sifat mausuf. Uh, eh, hari ini kita masih bicara tentang sifat tapi bentuknya lain. Pekan lalu begini, hunaka syai'un la taqillu ahammiyatuhu. Hunaka syai'un la taqillu ahammiyatuhu. Ya'kul muslim at'imah ahallahal islam. Fil Qur'anil ayatun tubayyinul halal wal haram. Nakhtaru gidaan taksuru fihi vitaminat. Ya. Ringkasannya begini. Lihat. Syai'un menjadi man'ud. Kemudian la takillu ahammiyatuhu dan seterusnya itu sebagai naat jumlah. Nah, kita masih ingat kalimat setelah atau jumlah setelah isim nakiro itu sifat. Nah, Syai'un la taqillu Ataimah At'imah al Islam. Ayatun tubayyinul halal wal haram. Ayat yang menjelaskan. Hmm, gidaan taksuru fil vitaminat. Makanan yang banyak vitaminnya. Nah, begitu. Yang banyak vitaminnya. Nah, itu pekan lalu. Hari ini uh, kita bahas masih sifat mengusap tapi bentuknya lain. tafilus Sambu al-Indonesi bidikro Maulidi As-Sayyidah Kartini. Ini Maulidihat, kita ambil dari dialog tadi sebenarnya. as al-Indonesi. Hmm. Hada zi at-taqlidi yunasibuka ya fadli. Ini kata-kata mamdu tadi di akhir pembicaraan. Hada zi at-taqlidi bukaya fadli. Kemudian hal ta'rif sirah ya li Sayyidah Kartini. Ini nanti kata-kata fadli. Nanya kepada Mamdo, hal ta'rif sirah ya Ada sirah ya li Sayyidah Kartini. Hiya minal batolat al Indonesia al-ma'rufa bitahririn nisa. Nah, ini juga kita temukan dalam dialog tadi. darosat As-Sayyidah Kartini fi madrasah Hulandia. Madrasah Hulandia. Nah, sejarahnya begini pemirsa, tadi ada kata Sya'bun plus Indonesia. Digabung menjadi Asy'abu al-Indonesi. Jadi dua kata ini isim sebenarnya, bukan sifat, tetapi dipaksa menjadi sifat maka harus ada kompensasi. Kompensasinya dengan memberikan ya nisbah pada kata yang kedua. Indonesia menjadi Indonesia. Nah, dia mengikuti syab. Syab itu mudakar, maka Indonesia Nah, itu. Kata lain ziyun taklidiyun. Uh, ah, ziyun taklid, taklidun. Taklidiyun dari kata taklid. Taklid itu bukan sifat. Tapi dipaksa jadi sifat maka harus ada kompensasi menambah ya nisbah. Az-ziyu at taklidiyu Sirah, siratun dengan kata zatun asiratu azatiyah. Nah, begitu. Kata abtol dengan kata Indonesia. Indonesia nama negara. Kemudian abtol itu pahlawan sebagaimana dijelaskan Bu Amani tadi. Maka jadinya al-abtolu al-Indonesiyun. Nah, al-abtol al-Indonesiyun. Kemudian kata madrasah. Hmm, pemirsa ada hmm. Kata madrasah juga begitu. Madrasatun dengan Hulanda. Hulanda itu Belanda. Uh, eh, al madrasatu al Hulandiyah. Nah, jadi ini dengan menambah ya yang disebut dengan ya nisbah. Dengan ketentuan huruf sebelum ya di kasroh. Di kasroh. Nah, itu. Huruf sebelum ya itu di kasroh. Saya kira cukup jelas. Pemirsa kita masuk ke tadribat Tadribat dan ini uh, silakan Anda yang sudah tidak sabar untuk masuk <laughs> ke line kami Untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini Akmil al-jumal al-atiyah bikhtiaril kalimatil munasibah Akmil al-jumal al-atiyah bikhtiaril kalimat al-munasibah Iya akmil ini kata perintah al jumal al atiya akmil hmm, rupanya sudah mulai masuk sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini bikhtiaril kalimat al munaf baik hmm. assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, al-mutakallim Ibnu ah, Ibnu, baik, alam masalah Ibnu Aina kunta Ibnu La gibta an tawilan ya <laughs> Wa iya. Ibnu. Lama ini kelihatan enggak nyambung. Ada di Makassar. Oh, Makassar. Taib, ada masalan. Taib, al-yawm asyab al-Indonesia bidhikra maulid Sayyidah Kartini. Anda tak Sayyid Ibnu? Al-yawm ah, ihtifalun yahtafilu yajtami'una yajma'u. Ada beberapa pilihan mana kata yang tepat untuk menyempurnakan kalimat berikut ini. Hmm. Ada ikhtifal, ah, ada ikhtifal, ada yahtafil, ada yajtami'una, ada yajma'u. Hmm. Ikhtifal ya mungkin. Oh, ikhtifal. Al-yawma ikhtifalun nakada? Asyambu al-Indonesiu bi dzikra Maulidis Kartini. Ah, coba Pak Ibnu kita cek kepada uh, tadi yang mengatakan ini. Uh, coba Mamdu. Jawabannya Pak Ibnu gimana? Saya kalau jawabannya kurang dengar Bapak. Oh kurang dengar. Uh, tadi istifalun. Ya, istifalun. ya. Nah. Kalau saya miliknya tepat yahtafilu. Yahtafilu. Hmm. Yahtafilu. Fauzia? Sama. Yahtafilu. Pak Ibnu, ini kata narasumber kita ini katanya yahtafilu. <laughs> Ya yahtafilu Pak ya. Ini istifalu itu bentuk isim ya, bentuk kata. Itu asyambu berharokat lemah berarti dia fa'il ya. Hmm. Ah, oh, jadi ya, ya, ya. ah betul. Ya, yahtafilu ya. Yahtafilu Betul. Ah. Oke, terima kasih Pak Ibnu. Nah, iya, iya, afan. Baik, ah, soal sani. Hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, belum ada. Nasiam. Hmm. Baik. Assalamualaikum. Belum ada suara. Nasiya mamduh anna hmm, eh putus. Anna nakat yaum dzikra maulid Sayyidah Kartini. Hmm. Nasiya mamduh anna yaum dzikra maulid Sayyidah Kartini. Ada yauman, ada al-ayyama, ada al-yauma, ada yauma. Hmm. Hmm. Yauman al-ayyama, al-yauma, yauma. Lima- Fauzia? Ah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. طيب Salam. آه من المتكلم Zainal Abidin Ustaz. الحبيبي طيب اختر آه، بدل كلمة لتكملة هذه الجملة ما رأيت في التلفزيون نعم نعم نعم يا ممدوح أن اليوم يوم ذكرى مولد السيدة كارتيني Hmm, nasi yang mamduh anna al-yawma yawmu dzikra maulid Sayyidah Kartini. نعم Taib. Bagus sekali. شكرا Ah, afwan. Terima kasih, Pak. Pemirsa, kita lihat nastalkir As-Sayyidah Kartini Al-Jabbara fi tahrir nisa min al-quyut wa dhulumat. Hmm? Assalamualaikum. Baik. Akhafid ya sautnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tidak ada suara. Nastalkir ada kata juhuda, ada najaha, ada tarikh, ada maharata. Pemirsa, mana kata yang lebih tepat untuk melengkapi kalimat berikut ini? Nastalkir. Kalau mamdo? Eh, lebih tepatnya Bapak eh, Juhuda. Juhuda. Ya, Juhuda. Mm, Nastadgir Juhuda As-Sayyidah Kartini Al-Jabbara fi tahrir nisa min al quyud wa dhulmat. Hmm, Fauzia? Sama. Fadli? Sama. Sama. Hmm, ini yang sedang uh, <laughs> memperbaiki belangkonnya. Uh, oh, posisi belangkonnya yang rupanya. hmm, <laughs> pemirsa ini Fadli ini Uh, paling pagi memperingati Hari Kartini karena teman-temannya masih tidur dia sudah pakai uh, uh, <laughs> pakaian tradisional Jogja ini ya, Jogja. Baik ya, betul juhuda. Ah. pemirsa, baik Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana takalim. Fikri Lukman Hakim Halo. dari Bandung. Taib, ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Taib, ikhtar ya Pak Lukman. Nakat ثم السيدة كرتيني في الحادي والعشرين من أبريل عام 1879 ولدت تولدت ولدت سيدة كارتيني في هادي وعشري- وعشرين من أبريل عام 2000 اه 2000 عام عام 2000 وعام 2000 عام نعم. آه، وثمن وثماني وثماني مئة وتسعة آه، وسبعين طيب جيد بقوس ولدت السيدة كرتينا في الحادي والعشرين من أبريل عام 1879 Bagus sekali Pak. Terima kasih. Hmm, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-khamis, labisa fadli ziyyan bimunasabati dzikra maulid Sayyidah Kartini. Taib, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Taib, mana minta kalim? as-sautin. Maksum dari Klaten. Um, Pak Maksum dari Klaten. Ahlan wa sahlan. Nah, coba volume suaranya, Pak. Di Fadlin Lian Taklitia. Uh. Ah. Mungkin sahabat dikro Maulid Susaiti Kartini. Hmm. Labisa fadli zayyan taklidiyan bimunasabati dikro Maulid Sayyidah Kartini. Taklidiyan. Ah, bagus. Jadi artinya Fadli mengenakan pakaian tradisional. Pakaian tradisional. Berkaitan dengan pada kesempatan memperingati, memperingati hari lahirnya hari Kartini, lahirnya Kartini. Baik, bagus sekali. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Afwan. Pemirsa, ada bentuk lain, ratib al-kalimat al-atiyah litakuna jumalan mufidah. Nah, ini kata-kata yang tidak beraturan kita susun menjadi kalimat yang sempurna. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, menentang kalimat. Belum tahu kalimah? Habibah. Habibah. Baik, aina Habibah? Ah, aina, aina ya Habibah? Di Depok. Baik. Baik, rattibi hadhi al-kalimat. Kartini bimunasabati yahtafilu asy-sya'bu al-Indonesi bi maulid as-sayyidah. Hmm. maulidi lesen maulidah, nama ke maulidah. <laughs> Baik. Menyusun ini bagaimana menjadi kalimat sempurna? Kata-kata ini juga kita temu. Ya, tafilu? Tafilu tafilu tafilu tafilu Naam, bimunasabati Kartini. Baik, bagus sekali. Kita lihat cek nih. Hmm, jawabannya ada di layar. <laughs> Sama-sama, terima kasih tapi Yahtafilu sabul Indonesia bimunasabati dikra maulid maulida. Nama, yang benar maulid ya, bukan maulida itu salah eh, harokat. Bidikra maulid Sayyidah Kartini. Baik. Asani. Pemirsa silakan azzi at-taqlidi tamaman fadli hadza yunasibuka ya. Hmm. Ini tadi kata-kata mamduh. Kata-kata mamduh. Coba kita susun azzi at-taqlidi tamaman fadli hadza yunasibuka ya. Hmm. Mungkin uh, Maria mau mencoba? <laughs> Hah? Mau boleh mau nyoba? Boleh coba. Ah, coba ditampilkan lagi. Uh, nah, ini dia. Ya, Fabri. Uh, Azri. Oh gitu. Ya. Wah bagus sekali Pemirsa udah diserobot sama pembawa acara <laughs> <laughs> ya, hadza taklidi yunasi kata man ya fadli. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah. Manim takalim. Abu Nizam Malang. Abu Nizam Malang. Tapi ahlan wasalan ya Abu Nizam. Nah. Ah. <clears throat> coba kita susun bagaimana menjadi kalimat yang bisa dipahami orang banyak. <laughs> Nah. Mamdu. Dalif Zatia Ya Kartini Hal Siro Lisaidah Ya Mamduh Hal Tahrifu Sirota Zatia Lisaidah Kartini hmm, Sempurna Ya Mamduh Atau Afwan Bagus sekali Pak Nitom Hmm, Terima kasih. Pekan depan kita tunggu Pak Nitom. Bisa. <laughs> Baik, Afwan. <laughs> ya, dengan tadi ya mamdunya di awal boleh juga atau di di belakang seperti ini ya, sama saja. Baik. Rabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ustaz. Nah, mana minta kalim? Anda awal min Bekasi. Awal min Bekasi. Baik, ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Baik, Mina al-Batalat bi tahriri an-nisa hiya al-Indonesiyat al-ma'rufah. Hmm. Anissa. Naam. Anissa. Anissa Indonesia. Anissa Indonesia. Al-ma'rufatil batolati. Al-ma'rufatil batolati. Ya minna minat tahrir. Oh ya minat tahrir. <laughs> <laughs> ya, bagus, bagus ini ada usaha untuk ada perlawanan namanya. <laughs> oh terputus, maaf. Um, mungkin penelpon berikutnya mau men ah, terputus. <clears throat> Coba uh, tadi bagaimana jawaban Mamdu? Ah iya jawabannya hial batalat al Indonesia al ma'rufa bitahriri an-nisa. Hmm, ada yang ter Ah iya, <laughs> dia min al-batalat Indonesia al Ma'arufah bitahriri an-nisa. Hmm. Uh, Fauzia? Iya. Iya, jadi gimana? <laughs> Iya, min al al-Indonesia uh, eh, al Ma'arufah bitahriri an-nisa. Hmm, iya, ini dia. Hiya minal batalat al Indonesia al-ma'rufah bitahririn nisa. Ya, termasuk uh, pahlawan wanita Indonesia yang terkenal dengan emansipasi wanita. Nah itu. Baik. <clears throat> Al-Khamis, pemirsa, silakan masuk. Kanat Kartini fi Madrasah Hollandia Tadrusu As-Sayyidah. Nah, ini lebih jelas ini kelihatannya. Hmm? Kanat Kartini fi Madrasah Hollandia تدرس السيدة طيب السلام عليكم السلام عليكم طيب من المتكلم من المتكلم الو نعم محتكم غير واضح اسمك نعم لا. اسمي بسك اه طيب رتب لنا kanat Kartini fi madrasah Ulandiyah tadrus as-sayyidah. Hmm. Ratib hadil kalimat litakuna jumlah mufidah. Nah. Kanat Sayyidatul Kartini. Nah. كانت السيدة كارتيني ثم تدرس تدرس في المدرسة Al-Madrasah. في في madrasah Hollandia. Iya. Ah, bagus, bagus sekali. Kita lihat jawabannya. Kanat Sayyidah Kartini tadrus fi madrasah Hollandia. Hmm, kanat tadrus <clears throat> Pemirsa, ada kanat kemudian nyambung dengan fil mudhari artinya pernah. Uh, ibu kartini pernah belajar di sekolah Belanda, begitu artinya. Kan Sayyidah Kartini tadrus fi Madrasah Hollandia. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sadisan dari Al-Mutakallim? Aldi min Uki Bandung. Oh, Uki Bandung. Baik, alhamdulillah. Sabah khair. Baik, As-Sayyidah. As-Sayyidah. Ta'ir fi Zabin Ka'anna. Ka'anna maktub ki'anna. <laughs> Salah harokat itu ka'anna. Kartini kofasin. Apa tes Gurmandur? Gurmandur? Maksud. Uh. Ah. Anta ba'id anil eh, tilfat? Naam. Ta'ir. Fi. Zahabi. Kana ta'irun fi kofasin zahabiyyin. Iya. Ka'anna kartini kofas. Ayat ya, akhi. Ulangi lagi. Sayyidah Kartini. Naam. Sana. Laisa kana Anna. Oh, ka ka'anna ta'irun. Si yang dahabi. Ah, coba hampir hampir. Hampir. Coba Fauzia gimana? Ka as-sayyidah Kartini. Hmm, ka as-sayyidah Kartini Ta'irun Ta'irun Fi qafasin dhahabi Nah itu yang uh. <clears throat> <laughs> Afwan Terima kasih Terima kasih Jadi Anna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya seperti ini pemirsa Anna Sayyidah Kartini Ta'irun fi qafasin dhahabi Seolah-olah Ibu Kartini itu eh, bagaikan burung di sangkar emas Tadi sudah dijelaskan Iya pemirsa Ada bagian lain Assalamualaikum Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, mana kalim? Abu Dila. Abu Dila, taib. Aina ya Abu Dila? Ana min Bogor. taib. Ahlan asalan. Kawin jumalan mufidatan minal kalimatil atiyah. Bentuknya lain. Bagian Pak Abdillah membuat kalimat sempurna dari kata yang kita eh, tampilkan. Zi taklidi. Coba buat kalimat sempurna dari kata zi taklidi. Zi taklidi. Hmm. Oh, ya. Iya, zi taklidi buat kalimat sempurna dari kata-kata zi taklidi. <laughs> Terserah gimana, yang penting ada kata itu. Ah, terputus, terputus. Bisa di. <laughs> Coba, ah, Mamdu bantu bantu terakhir tadi? Oh, boleh, Ustaz. Uh, boleh. Gimana? Ah. Kata-kata zi taqlidi. Uh, ya Fadli, hadza zi at-taqlidi yunasibuka tamaman. Ah, ya Fadli, hadza zi taqlidi yunasibuka tamaman. Nah, itu seperti itu contoh ya. Bisa dalam redaksi lain. Itu hanya contoh. <clears throat> ya, pemirsa uh, masih ada Oh, tidak, tidak. Oh, demikian ini tadi pemirsa hari ini kita mengawali, kita paling awal memperingati Hari Kartini melalui pelajaran bahasa Arab. Jadi tepat sekali hari ini kita memperingati Hari Kartini melalui dialog tadi. Nah, dalam dialog tadi uh, eh, uh, eh, Mamdo datang, kemudian oh melihat Fadli sedang dirapikan oleh kakaknya. Tadi mungkin belangkonnya yang kurang masih miring-miring gitu kan, terus kerisnya juga naruhnya tadi itu masih kurang tepat dibenir. Tiba-tiba Mamdo datang, ah kok pakai baju begini? <laughs> apa tadi kata-kata yang terakhir pertama? Mamdu bilang apa tadi? talbas zian taklidian. Ah, talbas zian taklidian. Kamu pakai eh, mengenakan eh, pakaian tradisional. Nah, ada acara khusus gitu ya, ya tadi ya. Khusus gitu. Fadli bilang apa tadi tuh? Naam, al-yawma yawmu zikra maulidi Sayyidah Kartini. Ah, itu dia Fadli tadi menjawab begitu. Naam, al-yawma yawmu zikra maulidi Sayyidah Kartini. Iya, hari ini hari peringatan uh, lahirnya Ibu Kartini. Pemirsa, habis waktu kita uh, serahkan kepada <clears throat> Masih Ibu, ada oh, Maria, ya, eh, silakan. Wa naltakim suqadim insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz Syamsul Arifin Wa syukran ila Ustazah Amani Lubis Syukran ya Mamdu Wa Fadli Wa Fauzia Mudah-mudahan minggu depan kita dapat berjumpa kembali Amin InsyaAllah Tayyib ayyuhal musyahidun al-kiram Qad intaha darsunal yaum أنا ماريا كفتية وجميع المسؤولين في هذا البرنامج نشكركم شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم ومشاهدتكم وسنلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم بالدرس الجديد Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam bersama kami. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Saya Maria Kiftiah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda. Dan kita jumpa lagi minggu depan dengan pelajaran dan juga tentunya dengan fragmen yang baru. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.